nanti kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak di 8590 ya 8590 Baik pendengar dan pecinta Radio Kamera Jakarta, surah ini, surah al talaq ini di hari yang lalu sudah disampaikan bahwa sebab nujul surat surat ini adalah yang pertama saat eh, tatkala Rasulullah menceraikan mentalak istrinya. Ini dalam riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentarak istrinya itu Habsah. Ia pun pulang kepada keluarganya. Nah, turunlah ayat ini surat At-Talaq ayat 1. Turun berkenaan dengan peristiwa tersebut. Itu yang memerintahkan kepada Rasulullah agar memberi nafkah kepada Habsah sampai habis masa idah. Jadi kalau dicerai ditalak itu, mas, eh, sang suami berkewajiban masih memberikan nafkahnya sampai habis masa idah. Ini. Kecuali kalau nanti mau kembali. Nah, dan dikatakan oleh Jibril agar Rasulullah rujuk kembali. Karena Habsah termasuk wanita ahli saum dan bangun malam. Ini. Kemudian diriwayatkan pula uh, Abdullah bin Umar, putra dari Sayyidina Umar ya. Nah, ini mentalak istrinya dalam keadaan head. Kemudian Rasulullah suruh kembali. Ya. Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskan mereka dengan baik. Itu at-tolak ayat 2 sampai 3. Jadi kalau ayat 1 ini hitobnya kepada Rasulullah saat peristiwa terjadinya uh, Rasulullah mentak istrinya, menceraikan istrinya itu Habsah. Kemudian asbabun nujul yang lain diriwayatkan uh, bahwa surah al talak ayat ketiga, kalau tadi ayat 1 untuk Rasulullah, ya, ini ayat yang ketiga turun berkenaan dengan seorang suku Asia yang fakir tapi cekatan dan banyak anak. Ia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta bantuan beliau tentang anaknya yang ditawan musuh dan tentang penderitaan hidupnya karena anaknya banyak itu tadi. Rasulullah bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Tiada lama kemudian datanglah anaknya yang ditawan itu membawa seekor kambing hasil rampasan dari musuh sewaktu ia melarikan diri. Hal ini segera dilaporkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, makanlah kambing itu. Ayat ini surah at ayat 2 dan 3 menerangkan bahwa Allah memberi rezeki kepada umatnya tanpa disangka-sangka. Min hai sulayah tasib gitu ya. Dan akan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Ini ayat ketiga. Wa yarzukhu min sulayah tasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Dan Allah memberi memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini di, di garis bawah. Di garis bawah ya. Barang siapa yang bertak, bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah maha melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Nah, keterangan di sini ada juga dalam Asbabun Nuzul surat ini dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Auf bin Malik Asja'i ini menghadap Rasulullah dan berkata, "Anakku tengah ditawan musuh." Dan ibunya sangat gelisah. Apa yang aku, akan Tuhan perintahkan kepadaku Rasulullah? Rasulullah bersabda, Aku perintahkan kepadamu agar engkau dan istrimu membanyak ucapan La haula wa la quwata illa billah. Ini tak ada daya, daya upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Istrinya berkata, "Alangkah baiknya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepadamu." Kedua suami istri ini pun membanyakkan bacaan tersebut. Alhasil pada waktu musuh uh, sedang lalai, anaknya yang ditawan itu membawa pulang kambing musuhnya ke rumah bapaknya. Ini ayat yang ketiga turun berkenaan dengan peristiwa tersebut yang menjanjikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Itu. Kemudian ayat yang keempat Wallahi ya minal mahid min nisa'ikum in irtabtum salah salasatu ashhur wallai lam yahyudun wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahunna wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wallai ya'isna minal mahid dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause ya ini di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya maka idah mereka adalah tiga bulan dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjanjikan baginya kemudahan dalam urusan. Ini. Dalam satu ayat-ayat dikemukakan, ketika turun ayat tentang idah wanita di dalam surah Al-Baqarah. Nah ini ada hubungannya ya, tolong ibu dicatat. Surah Al-Baqarah ayat 22, 226 hingga 237. Ya, surah kedua surah Al-Baqarah. Nah, para sahabat berkata, masih ada masalah iddah wanita yang belum disebut di dalam Al-Qur'an, yaitu iddahnya wanita muda yang belum haid. Bagaimana kalau wanitanya belum haid? Kalau tadi kan ada wanita yang yang sudah enggak haid lagi. Nih, yang sudah tua sudah disebut ya, tidak haid lagi dan yang hamil. Maka turunlah ayat ini. Surah Al-Talaq ayat 4. Jadi ada korelasi, ada hubungan antara Surah Al-Baqarah ayat 226 ya, hingga hingga ayat 237. Itu panjang sekali ya. 226 hingga ayat 237. Nah ini. Kemudian dilanjutkan dengan surah Al-Talaq surah ke-65 ayat ke-4 yang menegaskan bahwa masa idah bagi wanita muda yang belum haid dan wanita yang sudah berhenti haidnya itu ialah 3 bulan. Sedangkan idah wanita yang hamil ialah hingga melahirkan. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ada sahabat eh, Khalid ibn Amr ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang idahnya wanita yang sudah tidak haid lagi. Maka turunlah ayat ini, sudah at ayat 4 ini. Sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut. Lengkaplah tentang haid itu ya. Tentang tolak ini. Jadi silahkan dilihat di suratul Baqarah ya. Itu ada berkenaan dengan haid, eh, dengan talak ya. Dengan ini masa idah berapa lamanya itu ada di surah Al-Baqarah dari mulai 226 ya 226 surah Al-Baqarah itu untuk uh, referensi bahan kalau nanti ada yang nanya kan tahu itu 226 ini ya eh, wa in azamut talaq fa innallaha sami'un alim Tu. Gitu. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Nih, kepada orang-orang yang mengilah istrinya. Ini ya, mengila. Apa apa yang dimaksud dengan mengilah adalah bersumpah tidak akan mencampuri istrinya dengan sumpah ini seorang istri menderita karena tidak di tidak diadakan hubungan badan dan tidak pula diceraikan. Jadi digantung. Dengan turunnya ayat ini maka setelah empat bulan suami harus memilih antara bersatu kembali bercampur dengan istrinya kembali atau membayar kafarat sumpah atau menceraikannya. Ini. Diberi tangguh empat, empat bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Di ayat 227-nya dan jika mereka berazam niat bertetapan hati dengan tolak atau ingin menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di ayat 228-nya, nih, at-talaqu marratan. Talak itu dua. Dua kali, ya. Sudah dua kali, nah, tidak bisa lagi nanti. Itu ya, ayat ke 229. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrih bi ihsan. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu tiga kali kuru. Ininya. Itu. Tiga kali sucian. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan suami-suami berhak merujuknya dalam masa menanti itu, masa idah. Jadi idah itu untuk membuktikan bahwa ada ada janin gak di dalam perut, di dalam rahim sang istri. Nah ini. Atau masa idah itu masa penantian juga. Apakah yang suami istri ini ingin kembali atau ingin berpisah gitu kan. Ini jadi ada saat-saat khiar memilih ya. Tetapi kalau sudah talak tiga nah lain, tidak boleh lagi kembali, harus ada muhalil. Harus ada uh, suami lain, harus nikah dulu dengan laki-laki lain. Setelah cerai, setelah talak baru bisa kembali dengan istri dengan suami yang pertama. Nah ini. Jika mereka para suami menghendaki islah dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini ya, Masya Allah. Eh, lengkap sekali tuntunan Al-Quran ini. Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga ada hubungannya dengan surah An-Nisa dilihat ayat ke-34. Itu ya. Nih. at talaqu marratan. Talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Kalau sudah talak tiga tidak bisa rujuk, tidak bisa kembali. Kalaupun kembali setelah sang istri nikah dengan laki-laki lain. Itu pun kalau sudah dicerai gitu kan. Nih. Tolak yang dapat dirujuk dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan yang yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya suami istri ini tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Hulu nanti ini ya. Ini uh, perceraian yang ditebus itu. Ayat ini yang menjadi dasar hukum hulu, ya. Dan penerimaan iwad. Hulu yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut iwad. Boleh, kamu minta cerai. Nah, <laughs> gitu kan. Tebus talaknya, nah ini hulu ya. Hulu. Itu, ini. Ya, jadi kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, ya boleh. Itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika suami menalak istrinya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal. Nah ini nih di garis bawahi. Jadi banyak yang bertanya, Pak Ari bagaimana tentang talak tercerai ini? Maka perempuan itu tidak halal. Jadi kalau sudah talak tiga sudah tidak boleh kembali lagi kecuali dari muhalil. Maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Dia ya, nikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya bekas suami pertama dan istri ini untuk nikah kembali. Jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jadi intinya itu. Dengan pernikahan ini bisa menjalankan hukum Allah enggak? Bisa menjadi manfaat atau maldarat? Kan ada rumah tangga yang baiti jannati, rumahku surgaku, ya eh, kehidupan sejahtera. Ada juga yang dalam rumah tangga itu pertengkaran terus, ya per, Nah, ini pertengkaran suaminya muda gampang, aku talak engkau. Nah, ini hati-hati. Karena talak itu main-main serius sama saja. Jatuh. Ini itulah hukum-hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui hingga ayat 223 ya. Uh, yaitu as-sunnah al-hikmah. Allah memberi pelajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu dan bertakwalah kepada Allah. Nah ini tentang tentang apa yang harus dijalani. Di ayat ke-231 apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir idahnya nih ya maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikan mereka dengan cara yang ma'ruf pula janganlah kamu rujuk rujuk atau kembali kepada mereka untuk memberi kemudaratan, untuk mempermainkan jangan. Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Ini. Jadi maksud adalah umpamanya memaksa mereka meminta cerai dengan jalan hulu atau membiarkan mereka hidup terkatung-katung. Enggak boleh. Kalau mau di kembali, kembali dengan baik untuk menegakkan hukum Allah. Kalau ingin dipisah, jadi ya pisah. Barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu menjadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Alkitab Al-Quran dan As-Sunnah. Allah memberi pelajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya. Dan bertawakallah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ini ayat 232-nya suratul Baqarah, apabila kamu mentarak istri-istrimu lalu habis idahnya, maka janganlah kamu ini untuk para wali nih, walinya ya. Janganlah para para wali itu menghalangi mereka untuk nikah lagi dengan kembali ya, untuk dengan bekal dengan bakal suaminya. Jadi tidak boleh menghalang-halangi kalau memang mereka ingin kembali. Kawin lagi dengan bekas suami atau dengan laki-laki yang lain apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kemudian di ayat 233-nya, para ibu hendaklah menyusukan. Ini sus, e, eh, tentang persusuan. ya. Nah, ini, jadi Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun. Nih, ini ada yang bertanya berapa sih kalau eh, anak harus disusui ibunya? Nah ini dua tahun. Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya. Ini dan waris wariskan pula berkewajiban demikian. Ini ini tentang eh, bagaimana menyusui ya seorang ibu. Dicatat aja. Jadi surah Al-Baqarah dari ayat 226 ini tentang talak ya hingga 232. Itu. Baik. Nanti kami berikan kesempatan untuk ibu bertadarus surah Al-Talak. Iya, jadi uh, sedikit kita akan memahami oh itu isinya. Kan selama ini kadang-kadang kita nggak begitu paham. Terutama sang suami hati-hati untuk tidak menjatuhkan talak. Baik, Bung sedikit kita coba dulu. Masih ngobrol apa tidak ya? Oh masih mas. Ya lumayan. Baik di 85904785 kami berikan kesempatan tentang talak. Tidak banyak yang tahu. Orang bermain-main dengan talak. Nggak boleh. Karena itu pernikahan. Coba bayangkan. Kalau sang suami sudah mentalak istrinya. Talak tiga atau talak dua. Kemudian dia nggak nggak rujuk. nggak balik lagi. Berarti persinahan yang ada kan. Ini. Jadi bukan halal. Jadi malah haram. Hati-hati ini. Baik, kami berikan kesempatan di 85904785 surah Al-Tolak ini tadi ada hubungannya dengan surah Al-Baqarah juga ayat 226 hingga 232 ya di garis bawah ini Bu Juweda nih ngerajin nulis, rajin nyatet. Mana mungkin saya mah udah sepuh, nggak akan talak lagi, nggak akan cerai. Nanti kan kalau ada cucunya bertanya atau ada saudaranya bertanya tentang talak, kita tahu. Karena ternyata tidak semua tahu isinya Al-Qur'an kan. Nah, ini kita belajar membaca dan memahami Al-Qur'an. Baik di 85944785 surah al untuk kelas C ya. Itu yang kelas B-nya kan besok. nah, jadi sehari C sehari B. Surah Al-Talaq ini masih kita surah ke-65 ya. Surah ke-65 ayat yang pertama kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak. Setelah itu kan surah At-Tahrim nih. Kata Bu Reti kok nggak nyusun? Disusun ya dari mulai kemarin kan sebelumnya at tagobun Al-Munafikun, at tagobun kemudian At-Talaq. Nah, kemudian nanti At-Tahrim. Baik, sudah ada masuk, kita coba di 8594785. Assalamualaikum. Assalamualaikum.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 Itu ayat At-Tahrim untuk besoknya ya. Sekarang At-Talaq masih. Ya. Kami berikan kesempatan ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatallikuhun. Ya. Ada ada yang masuk namanya. Kami berikan kesempatan ya di 85904785. Untuk referen untuk eh, bahan-bahan uh, bacaan bisa dilihat tentang talak ini di Pikhus Sunnah ya. Fikih Sunnah Syed Sabik jilid ke-8. Itu di sana lengkap. Talak yang jatuh, talak yang enggak, talak main-main, siapa yang bertalak, bagaimana idah, bagaimana rujuk ada di sana ya. Di Fikih Sunnah jilid ke-8 atau di Fikhi Islam juga ada di halaman 478.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 الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدير ولا يئسن من من واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر Disambung di situ sampai ke bawah. Taid. Dari- diulang Hmm, dari dari taidah boleh. فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأ- wa ula jadi wa pendek. ulatul ahmali ajalahunna ayyadhna hamlahunna wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra Zalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi sayyatihi wa yu'zim. Diulang dari nah, mana? Dari wa may. Wa may yattaqillah. Ah, Nyambarnya kurang nyambar. Wa may ya. yat itu kayak Ustaz Leli itu di mana? Di Priuk. Wa may yattaqil. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyatihi wa yu'zim lahu ajra. Terima kasih. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami berikan kesempatan kembali Ustazah Lili ya di Tanjung Priok lagunya bagus. Ini ayat keempat dan perempuan-perempuan yang sudah sudah tidak lagi haid menopause ini di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya maka idah mereka itu adalah tiga bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itulah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan bagimu kemudahan dalam urusan. Tuh ya. Ini wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Itu ya. Zalika amrullahi anzalahu ilaikum. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya ini. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Allah Robinya kita kadang-kadang kan baca-baca aja nggak ngerti. Makanya ini bimbingan membaca dan memahami Al-Quran sedikit-sedikit ya. Dilihat terjemah perkatanya juga kan ada tuh. Terjemah perkatanya halaman 126. Ini di Inayah ya. Miliki ini bukunya sangat praktis sekali untuk kita yang awam belajar ya. Kalau yang pintar mah nggak yang gini, yang gundul ya. Ini untuk ibu dan bapak yang waktunya padat ini lumayan. Bukan lumayan, bagus nih karya besar. Jilid ke-10. Di halaman 126 di sana. Di ayat kelima. Zalika amrullahi anzalahu ilaikum. Zalika demikian itu amr. Perintah amrullah, perintah Allah. Anzalahu dia turunkannya ilaikum kepada kamu Waman, wa'nya dan man siapa dan barang siapa yattaqillah bertakwa kepada Allah yukafir dia menutupi akan menebus anhu daripadanya sayyiat kesalahan-kesalahannya hanya itu dihapuskan kesalahannya tidak cukup itu wa yu'zim lahu ajro dan dia mem memperbesar melipatgandakan baginya pahala coba ya Itulah perintah Allah diturunkan kepada kaum dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menutupi kesalahan-kesalahan daripadanya dan dia akan memperbesar pahala baginya. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la alaihinna, Wa in kunna ulati hamlinah fa'anfiku alaihi najah hatta yadha'na hamlahunna. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun wa tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, menurut kemampuanmu. Nah itu. Jadi jangan menuntut berlebih sesuai dengan kemampuan si suami. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istrimu yang sudah ditolak itu mengandung, maka berilah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka melahirkan kandungannya. Maka jika mereka menyusui anak bagimu, maka berilah mereka upahnya dan musyawarahlah di antara kamu dengan baik. Allah Ajaran yang mana yang sebegitu mendetail seperti ini? Dan jika kamu menemui kesulitan, maka boleh wanita lain menyusupkan kepadanya. Itu. Ya. Askinu, askinu hunna, tempatkanlah mereka min haisu dari ma dari mana atau di mana sakantum kamu bertempat tinggal. Mewujudikum dari yang kamu dapati menurut kemampuanmu wala waknya dan laknya tidak dan janganlah tudar tudarruhunna kamu menyusahkan mereka litudayyiku untuk kamu menyempitkan alaihinna atas mereka wa in kunna dan jika mereka ulati hamlin ya mempunyai kandungan ngandung hamil ulati hamlin fa anfiqu alaihinna maka berilah nafkah alaihinna atas mereka hatta yadhna sehingga mereka melahirkan hamlahunna kandungan mereka fa in fa in arba'na maka jika mereka menyusukan lakum bagimu anak-anaknya itu ya fa'atuhunna maka berilah mereka ujurahunna upah mereka tamiru dan musyawarahkanlah bainakum diantara kamu bima'ruf dengan baik wa in ta'asartum dan jika kamu menemui kesulitan, pasal turdi'u maka akan menyusukan lahu kepadanya ukhra yang lain. Boleh jadi kalau memang tidak ada air susunya dititipkan atau kesusahan dititipkan kepada yang lain. Itu ini Islam itu benar-benar. Tapi hati-hati dengan saudara sepersusuan. Karena saudara sepersusuan sama seperti saudara kandung. Ini kadang-kadang kita nggak paham. Itu si A memiliki putra, putranya karena satu dan lain hal ibunya tidak bisa menyusui dititipkan sama tetangganya. Kemudian tetangganya punya anak perempuan, itu anaknya dia laki-laki disusukanlah sepersusuan sama itu kan. Tiba-tiba udah besar jatuh cinta, nikah. Nggak boleh. Saudara sepersusuan susuan sama seperti saudara senasab. Tuh, Masya Allah ya hati-hati, hati-hati. Oh kita sama sepersusuan dengan sapi Iya kita sama-sama anak <laughs> minum susu sapi gitu ya Kadang-kadang ada yang berkelakar Kenapa anak-anak sekarang bandel? Ya mungkin <laughs> minum susu sapi kebanyakan Makanya susu ibu as itu lebih baik kan Banyak manfaat yang didapat ya Dia akan kuat tangguh Baik eh, itu dulu ya terjemah perkatanya Ya kami berikan kesempatan kembali Ayat ke-10 ya Ayat yang ke-10 masih surah Al-Talaq ini. Waladina kafaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, siapa ini? Eh, Ibu Romlah, Pak, dari Pondok Timur. Baik, silakan. Ah, belajar Baik. ya, Pak iya. Ustaz. Ya. Ayat yang ke-10 Ibu ya. Oh, enggak, silakan. Askinu ah, ya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, bismillah gitu pak. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudar. Mad lajim sakal, Madlajimu sakal kalimi. Kalau walad dalin. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولا تضاروهن R-nya nyangan. Memang ayat ini susah, makanya untuk kelas C. ولا تضاروهن gitu wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin wa in kunna ulati Unya pendek. Unya pendek. Wawunya kan wa in kunna ulati fa'afiku ya. wa in kun... wa in ihfa tuh wa in kun... wa in Wa in kun Ingnya abad banget karena non matik Ayah. atau tanun ketemu kaf dan kop angnya banget. Eh, wa in kunna ulati hamlin fa'afiqu Fa'am bukan fa'ah. Fa'afiqu alaihin lahatta yaqana hamlahun. Fa in arba'na lakum fa'atuhunna uzurahun. Jangan ujurahun. Ber ujurahun. Ditahan sedikit. Fa'atuhunna ujurahun. Fa'atuhunna ujurahun. Hmm, bukan begitu itu. Ujurahun. Biasa nunnya kan bertasdir, ya. bersisa. Fa'atuhunna ujurahun Gitu Fa'atuhunna ujurahun Wa'tamiru bainakum Kumnya pas apa ya tuh Bu? Wa'tamiru bainakum bima Tahu Ibas Sapawi ya, tahu nggak Bu? Ya Ihfas Sapawi ya, tahu? Nyata ya? Eh, Ihfas Sapawi eh? Ya, samar sama. Wa, ibu kelas masih kelas B nih tajwidnya belum kena nih. Oh gitu ya. Wa tamiru sampai akhir aja. Wa tamiru bainakum gitu kang, Ih pas apa ibu? Samar. Ih, samar, itu. Samar. Wa tamiru bainakum bima. Itu mah idhar atuh bu. Wa tamiru bainakum bima'ruf. Wa tamiru bainakum ma'ruf wa in ta'ala di situ kan ketemu tak iya, iya. wa in ta'asartum wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu Iya sayang ibu e, bacanya sudah lancar tajwidnya belum tahu ini iya, gimana atau belajar ya? Iya. Iya. Ya, makasih banyak Baik, Ustaz. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. di 85904785 agak telat sedikit ya. <laughs> ya kami berikan kesempatan di 85904785. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu. Ibu ya. Wah, Silakan ayat yang ke-7 ya. Liyunfiq du sa'atin min sa'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq Liyun, uh, eh, ifanya kalau ketemu fa ada bunyi m-nya. Liyun liyunfiq sa'atin min sa min Liyun لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه G-nya pendek. Makanya berhenti di situ kan ada tanda wakaf, Bu. Daripada ngegantung. Oh, ya, gitu ya. liyunfiq du sa'atin min sa'atih. لينفق ذو سعة من سعته Tuh gitu. ومن Wama قدر عليه رزقه H-nya harus berasa, Bu. Hadadanya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Ya. ومن قدر عليه رزقه Riz, jangan kolkolah, itu bukan kolkolah. Riz, zai. رزق Mhm, bukan kolkolah kan? Iya. Punya panjang, marjilah kosiroh. Iya, ada yang berdiri kan? Domahnya terbalik. Iya. Iya, panjang di situ. Oh, itu panjang ya? Iya. ya. Al-Qur'an Arab ini. Quran Arab sama. Oh, iya. Doma, setelah doma ada koma kecil kan? hu yang panjang ya. Pak? Iya, itulah marsilah qasira. Oh, iya. Makanya harus belajar tajwid ya, nih. Maaf. Ya. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما Jangan pika. Ikhfa, eh, ik- eh, kolkolahnya gini. Fal yunfiq mimma atahu Allah. Fal fal yunfiq. Fiqa. فلينفق مما Jangan pika, fiqa. Fiqa, ya. Mm -mm, kolkolahnya. فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد أسر Jangan use, jangan kolkolah. Saya j itu kolkolah. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Jangan use, us. Ibu lusa. Enggak oh. apa-apa itu mah. Saya Sayaj'alullahu ba'da usri. Ya, jangan use. Ba'da us. Biasa aja. Us. Oh, iya, iya. Pusri, usri, usro. Ba'da usri, yusra. Jangan dikolkolahkan. Sayajalullahu ba'da usri Usri Usri yusra Sebaiknya ibu di kelas B dulu nih iya, ya, Tapi udah, Alhamdulillah mu'alaf udah bisa baca Quran udah bagus iya. Supaya tajwidnya juga dipahami Dimiliki itunya kaset CD-nya ibu ya, iya, hmm, ya Nanti biar pinter tajwidnya Baik Terima kasih Pak ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik masih kami berikan kesempatan ya. Uh, surah al tolak ini masih ya baru sampai ayat yang ke tujuh Ini hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang. Nih yang harus digarisbawahi. Allah tidak memiculkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Itu ya. Masya Allah. Saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Yakin itu, yakini betul ya. Ada saran, ada kritik, ada pertanyaan, ada apa silakan ke 08128287881. Ini juga ada yang bertanya Pak Ari saya tidak, kok tidak pernah berani ya grogi terus e, Banyak coba baca Robis Rohli Sadri ya PD aja harus yakin gitu. Ketakutan itu kan dari setan Was-was itu dari setan, hilangkan gitu ya mm -hmm. silahkan kalau ada pertanyaan mhm. ke 0812 828 7881 ini mm -mm, dari Ibu Eni Anwar kalau kelahirnya tinggal dua minggu ya iya <laughs> tunggu tunggu tunggu lahirnya <laughs> jadi sebentar kan idahnya pokoknya sampai enak orang yang intinya idah itu masa menunggu satu jangan sampai nanti uh, di rahim itu ada dua benih gitu kan. Makanya ada masa menunggu tadi kan. Nah, ada masa idahnya dan kemudian masa idah itu juga masa kesempatan untuk si suami istri ini apakah mau kembali atau mau bercerai gitu. Menarik sekali ya. <laughs> Baru tahu kan? <laughs> iya Ibu ini. Iya. E, silakan miliki fikih sunahnya ya, fikih sunah ini jilid ke-8 tentang talak. Kemudian ada juga Bidayatul Mujtahid jilid ke-2 ada juga fikih Islam. Eh, fikih Islam Sulaiman Rasid ini lebih mudah, lebih mudah ya dicernanya untuk kalangan awam kita yang baru belajar. Eh, dan ternyata ya tentang talak ini, waduh, eh, bacanya sampai susah juga ya, pusing juga. Tapi nggak apa-apa, kita belajar aja ya, insya Allah. Ada saran, ada kritik, silahkan ke 0812-828-7881. Baik, terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon